abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 10 April 2021 bertepatan dengan 27 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh sekalian ada soal jawab yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-11 dan kita masuk kepada bab yang berikutnya bab yang ke-8 tentang permasalahan seseorang yang sholat bersama imam di masjid. Baik dia sholat 8 rakaah, kemudian setelah itu dia keluar untuk sholat di rumahnya, mungkin di saat sepertiga malam terakhir ataupun di malam-malam terakhir. Maka bagaimana keadaan orang tersebut? Maka permasalahan seseorang yang sholat bersama imam di masjid, sholat tarawih berjamaah, kemudian keluar melengkapi di rumahnya baik hanya sekedar witir tiga rakaah atau ditambah rakaah-rakaah yang lain maka kami menasehati bagi dia agar menyelesaikan sholat tarawih dari awal sampai akhir bersama imam karena telah datang hadis yang mana hadis ini tentang keutamaan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Yang hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi serta Imam An-Nasai. Yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Abi Dar di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih yang dulu pernah dilaksanakan tiga hari kemudian ditinggalkan sampai Nabi meninggal. Seperti kisahnya mutafakun alaih dari Aisyah dan juga di Ashabus Sunan dari Abidar dan juga dari Nu'man ibnu Bashir di Ashabus Sunan dan juga mutafakun alaih dari Zaid ibnul Harith. Maka di kisah Abidar di saat meminta kepada Nabi di malam itu agar melaksanakan sholat berjamaah di saat berkata Abi Dar, "Ya Rasulullah, lau nafaltana kiyama hadihi laylah. Maka wahai Rasulullah, jika kamu melaksanakan sholat tarawih bersama pada malam ini, maka dikatakan oleh Nabi dan ini poin pendalilannya, inna rajula ida salama al imam hatta yansarifa, bahwa sungguhnya seorang muslim jika sholat bersama imam hatta yansarifa sampai dia itu selesai. Kalimat hatta di sini yufidu al-ghayah. Maknanya terus-menerus sampai limit selesai. Seperti ucapan Allah wa kullu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad al khaytil aswad min al fajr. Maka hatta di sini yufidul ghayah juga. Memberikan makna makan dan minum sahur itu sampai kapan? Sampai terlihat di ufuk timur itu naik fajar yang kedua. Dan begitu pun di sini. Man ma'al imam, maknanya barang siapa yang sholat bersama imam berjamaah di masjid, hatta yansarifa, maknanya sampai selesai bersama imam, husila, husibalahu kiamulailah. Maka dia akan ditulis pahalanya oleh Allah seakan-akan sholat lailah kamilah ataupun semalam suntuk. Maka ini dari keutamaan salat berjamaah dengan imam. Permasalahan salat tarawih dia hukumnya sunnah. Dan permasalahan salat berjamaah di masjid ataupun di malam, malam dia berkesendirian itu pun semuanya sunnah. Namun dari hadis ini ada afdoliyah berjamaah di masjid dan di sini Kasusnya adalah dalam permasalahan sholat tarawih, bukan sholat malam. Beda antara permasalahan sholat tarawih dan malam dari segi kekhususan di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan dinamakan Qiyam Ramadan dan mempunyai khususan yang kekhususan yang banyak. Di antaranya diampuni dosa-dosanya sesuai hadis yang mutafakun alaih man soma, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu Dan juga di sini Man qama ma'al imam hatta yang kutibalahu qiyamu lailatin. Ini kelebihan dari sholat tarawih daripada sholat malam. Yang mana hakikatnya sholat tarawih itu sholat malam juga dan itu sholat witir juga. Maka tidak ada bedanya. Namun di saat masuk bulan Ramadan dijadikan keutamaan sholat tarawih bersama imam. Kemudian dalam permasalahan pertanyaan di sini kemudian seseorang melaksanakan sholat delapan rakaat atau empat rakaat. Kemudian dia berpaling keluar dari masjid, kemudian dia sholat nanti malam di rumahnya. Maka kita nasihati agar menyelesaikan semuanya bersama imam sesuai hadis yang kami sebutkan dan hadis ini kedudukannya barakallahu fikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari madar sanadnya Daud ibnu Abi Hind Anil Walid ibni Abdurrahman an Jubair ibnu Nufair an Abidar. Maka hadis ini semua rijalnya sikor dan Syekh kami Mukbil pun telah mensahihkannya hadis ini di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Di Musnad Abi Dzar. Maka dengan sahihnya hadis ini menjadi jawaban bagi kita bahwa sebaiknya untuk melaksanakan sholat bersama imam. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, di saat dia keluar dari jamaah setelah selesai delapan ataupun empat, kemudian dia keluar, maka di sini pun Allah alam apakah dia mampu nanti untuk sholat malam, mungkin ketiduran ataupun mungkin dia keluar karena di negeri Arab Arabian Night, malam-malam di negeri Arab itu hidup. Maka mal-mal terbuka sampai jam 2. Maka kemudian misalnya dia keluar dan pergi ke tempat sesuatu, ke mall ataupun ke restoran. Kemudian setelah itu dia pulang tengah malam capek, mungkin ketiduran, maka lebih baik dia menjaga jaminan yang telah Allah berikan. Dia sudah ada di masjid, sudah berjamaah, ya kenapa tidak diteruskan tiga rokaah witir dengan imam? Ini masalah yang kedua. Sehingga lebih baik dengan imam. Dan masalah yang ketiga, selain tadi yang kedua mungkin tidak dijamin, dia tertidur. Masalah yang ketiga adalah tentang permasalahan antara dia dengan hawa nafsunya. Di saat dia keluar, apakah tidak menjadi gurur kepada dirinya. Bahwa nanti saya akan sholat malam lebih baik dari mereka. Ataupun ada yang menanyakan mau kemana nanti saya sholat malam di rumah dalam keadaan khusyuk dan sebagainya. Maka bisa menjadi gurur dan mungkin meremehkan orang yang ada di situ ataupun juga masuk kepada perkara ria. Oh, orang ini sholat malam, bangun malam nanti. Kita sholat di awal malam, dia bangun malam dan sebagainya. Alhasil inilah yang lebih baik. Lalu bagaimana hukumnya orang ini? Maka orang ini yang sholat misalnya dengan imam satu jam delapan rokaah. Maka dia dapat satu jam bersama imam. Kemudian dia sholat sendirian di rumahnya, witir. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu jam juga kita ambil misalnya, maka dia menjadi dua jam. Maka pahala bagi dia adalah dua jam saja. Adapun jika dia menyelesaikan semuanya dengan imam, di mana dia melaksanakan salat tarawih dengan imam satu jam, delapan raka'ah dan witirnya sepuluh menit. Dengan kunutnya dan sebagainya. Maka satu jam sepuluh menit dia salat bersama imam. Dan berpaling yang sorif bersama imam. Maka dikatakan oleh Nabi kutiba laylah kamilah. Maka dia mendapatkan pahala satu malam suntuk. Maka inilah permasalahan yang menutup dari permasalahan al-akhbar as-sahihah fi ahkam salat tarawih yang mana kita sudah banyak kepada bab-bab yang ada dan insya Allah disambung pelajaran kita dengan kumpulan hadis-hadis sahih tentang salatul witr berpaling dari salat tarawih kepada salatul witr. Namun di sini ada titipan pertanyaan dari ikhwah mau dibaca. ini aja terus. Dua soal. Terserah ini ini sama. Ini dua soal. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal jawab. Soal jawab edisi 10 April 2021. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isma'u hal sami'tum annahu yakun ba'di umara faman dakal alaihim alaihi alaihim wasaddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa laysa minhum wa laysa biwaridi alayya al Ini derajat hadisnya apa ya Ustaz? Soal yang kedua, apa Dr. Said, saya tanya tentang ceramah-ceramah khusus di bulan Ramadan sebelum atau sesudah atau di setelah tarawih mendatangkan Ustaz beberapa doa dari berbagai tempat. Apa hukumnya Ustaz? Oh ya, kalau di masjid selagi yang tak bisa memberikan kajian setiap tahunnya dan di bulan Ramadan yang biasa. Oh ya, kalau di masjid selagi yang biasa memberikan kajian setiap tahunnya dan di bulan Ramadan tetap melaksanakan kajian setelah salat tarawih. Ini juga bagaimana Ustaz Barakallahu Wafiq barakallah. Pertanyaan tentang hadis yang ditanyakan Isma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum yukadzibuhum uh, bikidbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya alhaud yang maknanya dengarkanlah kata Nabi. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada pemimpin-pemimpin yang dolim? Maka barang siapa yang masuk kepada mereka, pemimpin yang dolim ini, lalu membenarkan kedustaan mereka dan membantu dan membenarkan melegitimasi dari kedoliman mereka, maka dia bukan golonganku dan aku juga bukan golongannya maknanya Nabi berlepas diri darinya dan dia tidak akan pernah menemuiku di al-haud. Maka hadis ini barakallahu fikum ditanyakan oleh saudara kita dari Depok. Maka orang awak dari Depok maka jawabannya hadis ini banyak sekali jalannya dari para sahabat. Datang dari Abdullah bin Umar dan datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga datang dari yang lainnya maka diriwayatkan oleh ashabus sunan di antaranya oleh Imam Ahmad yang lebih dekat sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibrahim ibnu Faiz ataupun Faiz An-Nafi' an Ibnu Umar. Berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya "Sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alu." Bima la yaf'aluna. Faman saddaqahum bikidbihim wa a'anahum ala dulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayyal hawdha bahwa kelak akan datang para umarok yang mana mereka itu menyuruhkan kepada perkara yang ma'ruf namun mereka tidak melaksanakannya. Dan barang siapa yang membantu dan membenarkan dari kedolimannya, maka aku berlepas diri dari dia dan aku bukan termasuk darinya. Dan kelak di hari kiamat tidak akan minum dari hautku. Maka hadis ini datang dari berbagai sahabat, lafat-lafatnya mendekati. Maka sanad ini yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Qais. Ibrahim Ibnu Qais adalah Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Qais maka dia telah didoifkan oleh Abu Hatim maka sanadnya doif dari Ibnu, Ibnu Umar dari Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Qais dari Nafek, dari Ibnu Umar kemudian datang jalan yang lain dari sahabat yang lain datang dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang lafadnya sama dikatakan oleh Nabi yakunu Umarok. Tabsyahum gawas au hawas minan nas yadlimuna wa yaqdibun faman dakhala alaihim fasadaqahum bikadbihim wa a'anahum ala dulmihim falaysa minni walastu minhu walam yadkhul alaihim wa yusaddiquhum bikadbihim wa yu'inuhum ala dulmihim fahuwa minni wa ana minhu maka di hadis ini ada tambahan dari Abi Said Al-Khudri yang maknanya sama. Akan datang umaroh yang dia itu zalim. Barang siapa orang-orang yang membantunya dalam kedolimannya dan kebohongannya, maka aku berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari aku. Dan barang siapa yang tidak membantunya dalam kedustaan dan tidak membantu dalam kedolimannya, maka aku bersama dia. Dan dia bersamaku. Maka hadis ini pun datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dari jalan Qatadah an Sulaiman ibni Abi Sulaiman an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka Qatadah di sini imam namun dia mudallis dan mengatakan an. Maka an-anah Qatadah tadur fi sanad. An-anahnya Qatadah menyebabkan dhaif di sanad. Dan yang kedua Sulaiman ibnu Abi Sulaiman rawi yang majhul. Maka sanad yang kedua datang dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam keadaan dhaif. Dan datang jalan yang ketiga dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Diriwayatkan Ashabu Sunan dan saya mengambil dari jalan Imam Ahmad dan dia juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga yang mana dari Ka'ab ibn Ujrah sama lafadznya bahwa keluar Nabi kepada kami kemudian mengatakan satakunu ba'di umara yakribuna wa yudlimun. Akan datang umarok setelahku yang mana mereka mendusta, maksudnya berdusta dan mendolimi umatnya. Faman dakhala alaihim fasadaqahum bikidbihim wa a'anahum ala dulmihim barang siapa orang-orang yang masuk membantu kedustaannya dan juga membantu dalam kedoliman kepada kaumnya falaisa minni walastu minhu maka aku berlepas diri darinya dan aku tidak dengannya dan kelak di hari kiamat tidak meminum dari hautku. Dan kebalikannya, barang siapa yang tidak membenarkan masuk kepada dia dan tidak membenarkan maknanya mengingkari dan tidak ikut mendolimi ummah maknanya juga mengingkari maka fahuwa mini wa ana minhu maka dia termasuk dari kelompokku dari kaum muslimin yang mengikuti sunnah dan aku darinya dan akan meminum air dari al-haud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, maka berkata Imam At-Tirmidzi, "Hada haditsun hasanun gorib. Hadis ini hadis yang hasanun gorib. Dan kalimat haditsun hasanun gorib dimutlakkan kepada sahih yang lidati Dan sanadnya zahirnya sahih lidati Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Yahya Ibnu Sa'id an Sufyan hadatani Abu Husain an Sya'bi an Asim Al-Adawi an Ka'ab Ibnu Ujrah. Maka hadis ini semua rijalnya sikot. Siapa Yahya Ibnu Sa'id? Wa Al-Qattan. Wa siapa Sufyan? Sufyan Man Ibnu Yanah atau Atsauri Sufyan Atsauri, Hadatsani Abu Husain. Man huwa Abu Husain? Fatmar ma'ana Abu Husain huwa Utsman ibnu Asim. Anni Sya'bi man Sa'bi? Amir ibnu Sarahbil atau ibnu Sarahil. Imam semuanya. Dan Asim al-Adawi juga disikohkan oleh para ulama. Maka sanad ini sanad yang sahih. Maka inilah jawaban untuk saudara kita. Dan hadis ini untuk sebagai tambahan mungkin dinukilkan oleh saudara kita karena sangat berisik di media sosial terutama dari kalangan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij yang mendiskreditkan dari presiden yang ada dan pemimpin yang ada, mereka akan menganggap pemimpin dan presiden kita zalim dan sebagainya. Maka mereka akan membela diri-diri mereka bahwa mereka adalah para mujahidin yang berani untuk mengucapkan kalimat hak kepada pemimpin yang zalim. Seperti itu. Maka pemikiran orang-orang Khawarij menjadikan ayat Al-Quran dan hadis tidak pada tempatnya. Seperti Imam Ali radhiyallahu anhu di saat menikos mereka orang-orang Khawarij beristidal dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun kalimatul haq walakin laisa fi maudhi'ihi au arada bihil batil. Kalimatul haq maknanya ucapan dari Al-Qur'an ataupun hadis hak namun dipakai tanpa hujah yang benar. Maka mereka kelompok Al-Khawarij, Alhamdulillah pada bulan-bulan ini banyak ditangkap kelompok ISIS dan juga yang melaksanakan bom bunuh diri dan JAD dan sebagainya. Maka ini kenikmatan dari Allah bagi kita. Karena negeri jika banyak kelompok teroris dan pemerintah hanya diam saja, maka mereka akan merebak. Karena mereka itu sangat subur bagaikan jamur yang sporadis tumbuh di mana-mana apalagi musim hujan sekarang <laughs> sehingga mereka subur di mana-mana maka di saat ditumpas oleh pemerintah Densus 88 dan sebagainya maka alhamdulillah maka mereka sibuk di media sosial bahwa mereka seakan-akan the hero pahlawan lihat Nabi mengatakan bahwa akan ada umaro yang dolim, pembohong, pendusta dengan menjadikan gambar-gambar yang kami lihat presiden kita panjang hidungnya katanya Pinocchio tukang pendusta ya dan billah al-muhim kita berlepas diri dari itu maka dikatakan akan datang suatu zaman pemimpin yang pendusta kemudian dolim maka barang siapa yang masuk kepadanya dari ulama ataupun orang-orang yang masuk kepadanya mengikutinya maka Nabi berlepas diri. Tetapi disebutkan tadi, barang siapa yang masuk kepadanya dan tidak membantu kedoliman. Dan juga tidak membenarkan kedustaan maknanya tagirul mungkar. Maka itulah ulama yang dicintai dan Nabi akan mempersilahkan untuk meminum haud. Dan Nabi mengatakan, huwa minni wa anna minhu. Dia dariku dan aku darinya. Maka hadis ini sahih. Namun jika dipakai untuk pemerintah kita dan mendiskreditkan presiden kita, maka ini tidak benar. Dan permasalahan seperti ini adalah kebiasaan dari kelompok Al-Khawarij yang mana mereka untuk menjatuhkan dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan perkara seperti itu. Jangankan presiden kita manusia biasa. Yang mana di zaman dulu Utsman ibnu Affan. Yang mana Nabi menikahkan dari dua putrinya. Dilakobi dengan Zunurain. Yang mempunyai dua cahaya. Dan juga dia dari Khulafa Ar-Rasidin. Yang mana sunnah-sunnahnya bagaikan sunnah Nabi. Jika tidak menyelisih Al-Quran dan sunnah. Dan ijma'nya para sahabat. Disebutkan di hadis Irbad Ibnu Sariyah, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid." Maka wajib bagi kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud dari Irbad Ibnu Sariyah dari jalan Abdurrahman Ibnu Amr As-Sulami majhul dan dari Hujr Ibnu Hujr majhul, maka dari dua jalan disanai kepada Hasan Ligoiri. Maka hadis ini hasan. Maka dari hadis ini, Utsman ibnu Affan termasuk dari Khulafa ar-Rasidin. Yang ucapannya bisa dijadikan hujah. Dan bahkan dia masuk kepada asroh al-Mubashirin bil Jannah. Sepuluh dari orang yang dijanjikan masuk surga. Tidak menjadikan tauhid atau pujian bagi mereka kelompok Al-Khawarij. Maka Al-Khawarij tetap keluar darinya. Al-Khawarij melaksanakan demo di zamannya dan melaksanakan kudeta dan tidak hanya cukup kudeta. Kalau permasalahannya politik, dia akan kudeta seperti di zaman zaman sekarang. Namun tidak hanya cukup kudeta dan menghalalkan darah. Akhirnya dibunuhlah Utsman yang merupakan sebaik-baiknya manusia setelah Abu Bakar dan Umar. Seperti disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar, ijma para sahabat. Fa inna afdolan nas ba'da Nabi Abu Bakrin summa Umar summa Utsman. Sebaik-baiknya manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Abu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan ini pendapat ahli sunnah. Dan setelah itu meninggal Utsman, maka naiklah Ali radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu pun dipandang oleh mereka dengan sebelah pandangan mata sama orang yang dolim, pemimpin yang dolim dan sebagian mengkafirkan. Akhirnya mereka keluar mendemo dan ingin kudeta. Di mana di Haruro, desa Al-Haruro di Irak. Yang mana sekarang dinisbatkan kepada mereka kelompok Al-Haruriyah. Karena mereka keluar mendemo Ali di Irak di desa Haruro. Maka pengikut mereka dinamakan Al-Haruriyah. Maka mereka keluar 4.000 personel dengan perlengkapan perang jihad. Seperti di zaman sekarang jihad melawan pemerintah, begitupun di sana jihad melawan Ali radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Maka tidak tanggung-tanggung mereka keluar juga kepada Ali. Namun alhamdulillah disebutkan di dalam hadis yang banyak bahwa Ali mengutus para ulama seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud untuk menasihati mereka. Faraja'a alfan wa yabqa alfan. Maka bertobat dari mereka 2000. Setengahnya bertobat. Kembali kepada suku kaum muslimin. Dan 2000 tertinggal dengan mereka tetap Utsman e, Ali itu harus diturunkan dan harus dikudeta dan kafir. Akhirnya mereka berniat untuk mengkudeta dan dihancurkan oleh pasukan kaum muslimin maka hancur luluh lantak yang namanya khawarij di zaman era dulu. Namun datanglah KGB Khawarij gaya baru di era now dengan nama-nama yang lain seperti ISIS, N11, DITI di zaman dulu dan yang lainnya. JAD sekarang dan yang lainnya. Maka inilah dari pembahasan sedikit tentang faedah hadis ini. Karena hadis ini tadi kita hukumi sahih, maka setelah kita sahihkan permasalahannya hati-hati hadis ini memang sahih, kita harus insaf. Tidak mentang-mentang hadis ini dijadikan oleh kelompok khawarij sebagai pendalilan, kemudian kita tidak insaf, kita doifkan. Tidak. Kita mengatakan hadis sahih dan doif, doif. Sahih ya sahih. Namun pemahamannya yang berbeda. Sehingga berkata Ali radhiyallahu anhu, kalimatul haq arada bihil batil. Mereka mengucapkan dengan dalil yang hak benar hadis ini. Namun apakah dipakai kepada presiden kita? dan presiden kita apakah kafir, maka inilah yang menjadi permasalahan sekarang. Alhamdulillah kita selalu di dalam khutbah Jum'ah mendoakan dan semua yang hadir di sini kepada waliul amr kita dan kami juga menasihati kepada saudara-saudara kita apalagi di bulan Ramadan doa mustajab agar mendoakan amir-amir kita, pemimpin kita. Kenapa? Kita ingat kepada ucapan Fudail ibnu Iyad. Dikatakan oleh Fudail ibnu Iyad, lau kuntu doa mustajab, la da'autu imaman. Maka jika aku mempunyai doa yang mustajab, aku simpan menjadi doa pamungkas yang aku jadikan untuk mendoakan imam, imam kami, pemimpin-pemimpin negeri kami. Kenapa? Li'anna idha salahal imam salahal bilad. Karena jika kita mendoakan imam menjadi imam yang adil, negara jadi aman, tentram, sentosa. Iya apa tidak? Maka oleh sebab itu, jika aku mempunyai doa yang mustajab, ya Allah, jadikanlah pemimpinku sekarang ini imam yang adil, pemimpin yang adil, maka itu berarti Fudail ibnu Iyad dan ulama yang lainnya yang mendoakan para pemimpin mencintai kaum muslimin. Karena dengan didoakan imam menjadi adil, seperti sekarang Alhamdulillah puasa Ramadan. Maka dilihat di beberapa titik di hilal. Pemerintah sangat memberikan sumbangsih untuk masuknya bulan Ramadan diperhatikan. Dan nanti di musim Ramadan. Dan juga nanti di akhir Ramadan. Bagaimana melihat hilal. Dan juga ada THR biasa dibagikan seperti itu kepada pegawai negeri. Alhamdulillah, anak-anaknya bisa makan, minum, lebih mendapat bonus. Ini kenikmatan dari negara kita. Yang jelas, jika kita mempunyai doa, maka berdoalah untuk kebaikan pemimpin kita. Namun kebalikannya kelompok Al-Khawarij. Mau dia itu imam adil, bahkan Utsman imam adil. Ali radhiyallahu anhu imam adil dan khulafa ar-rasidin. Dan juga sudah dikabarkan akan masuk surga. Bagi mereka kafir dan bukan adil. Maka kalau rujukan khawarij seperti itu, apalagi presiden yang ada di zaman kita. Yang bukan dari misalnya lulusan agama dan sebagainya, maka mereka akan lebih mengkafirkan dan akan lebih menjauhkan manusia darinya. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negeri kita NKRI tercinta. Kulu amin. Allah mahfad biladana wa bilad al-muslimin dan menjaga umarok kita dan diberikan hidayah kepada umarok kita menjadi umarok yang takut kepada Allah sehingga kemaslahatannya bagi kaum muslimin yang ada. Namun kelompok Ikhwanil Muslimin di zaman sekarang dari tangan kanannya kelompok Khawarij justru mereka memperburuk keadaan. Disebutkan keburukan-keburukan dari pemimpin di media sosial ataupun bahkan dengan melaksanakan demo, pertemuan di Monas, baik 212 Kapak Naga Geni. Baik tanggalnya sekian dan sekian, alhasil seperti itu keadaannya maka ini memperburuk keadaan pemerintah. Karena akan terjadi clash antara pemerintah dengan rakyat, terutama mereka mengatakan kaum muslimin, akhirnya dunia ataupun kehidupan menjadi tidak tentram. Terjadi huru hara di mana-mana. Dan ini yang terjadi di negeri-negeri yang harus kita mengambil ibrah padanya di negeri Yaman. Negeri Yaman hancur luluk lantah karena Ikhwanil Muslimin dan kebetulan kami pada saat itu ada di Yaman, belum pulang, kami pulang 2015, maka gonjang-ganjing di Yaman dikarenakan tangan Ikhwanil Muslimin dari kelompok Partai Al-Islah yang mana dipimpin oleh Azindani yang dari zaman dulu hidupnya Syekh Mukbil selalu dicela oleh Syekh Mukbil bahwa dia adalah seorang yang ikhwani dan meninggal Syekh Mukbil akhirnya dia merumuskan untuk keluar dari pemimpin Ali Abdullah Saleh yang muslim yang alhamdulillah kita melihat kebaikan dan tidak pernah kami melihat diaman dari segi dunia kejayaan kecuali di zamannya dia. Maka akhirnya dia diboncengi tentunya oleh negara luar, dibiayai ma'ruf dari CIA dan yang lainnya untuk menghancurkan kepemimpinan yang ada. Seperti dulu di zaman kita, di zaman 98 dan kita juga di Yaman. Maka diruntuhkan dengan reformasi, begitupun di Yaman diadakan reformasi, sekarang akhirnya Yaman hancur luluh lantak. Tidak ada presiden. Sudah sekitar 6 tahun tidak ada presiden. Dan begitupun di Libya. Dan begitupun di Suria lebih parah lagi. Itu semua karena tangan-tangan katanya front pembebasan Suria maka mereka adalah kelompok Ikhwanil Muslimin. Jika dirujuk dari mana senjata mereka? Dari kufar. Untuk menghancurkan pemerintah kaum muslimin. Dan pemerintah kaum muslimin mendapat bantuan dari kufar. Dari Cina, dari Rusia. Akhirnya hancurlah kaum muslimin di Suriah. Dan sampai detik ini mereka hidup di kem-kem. Alhamdulillah yang jelas Indonesia tidak seperti negara-negara yang tadi kami sebutkan karena Allah menjaga kita dan semoga terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Pertanyaan yang ketiga tentang permasalahan yang panjang tadi apa intinya? Intinya adalah bagaimana hukumnya di sholat-sholat tarawih di masjid-masjid yang umum mereka mendatangkan khusus dai-dai yang gado-gado katanya dari berbagai manhaj, ada yang dari Tablighi, ada yang dari ikhwani, ada yang dari macam-macam kelompoknya. Kemudian mereka memberikan mau iroh, ceramah. Baik sebelum tarawih, setelah tarawih, ataupun di setelah tarawih. Dan dalam keadaan penghususan. Dan ada amplopnya juga. Alhasil bagaimana keadaan di masjid yang mengadakan rutin setiap tahun seperti ini. Maka seakan-akan Ramadan itu ada acara tarawih dan di sela-selanya adalah khutbah ataupun ceramah. Maka ketahuilah ya ibadah Allah dalam permasalahan ini kita kembali kepada adillah. Apa itu salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi dan bagaimana sifatnya? Tentang permasalahan salat tarawih telah datang hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah, ah, afwan dari Aisyah dan juga dari Zaid ibn Thabit dan juga datang di Ashabu Sunan dari Abidar yang kita baca tadi dan juga dari Nuaim dari Nu'man Ibnu Basir, yang semuanya menceritakan Nabi sholat tarawih hanya tiga hari. Dan dalam tiga hari itu di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan. Seperti di hadis Abidar dan Nu'man Ibnu Basir diceritakan dengan detail Nabi sholat bersama kami 23. Kemudian sholat 25 malam ke-25, kemudian malam ke-27. Maka kemudian setelah itu Nabi meninggalkannya. Sampai di malam yang berikutnya sampai kepada hari Id, Nabi tidak salat, para sahabat berdaham-daham, membangunkan Nabi. Dan Nabi tahu, tidak keluar setelah selesai salat fajar Nabi keluar dan mengatakan, "Laqad araftu mada sanatu mulbarihah. wama ma taraktu dalika ila khasyitu antu alaikum. Maka aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Berkumpul di masjid dan juga berdaham-daham ingin membangunkanku dan sebagainya, itu maknanya. Di hadisnya tidak suruh cuman seperti itu. Kemudian sengaja aku tidak keluar karena aku takut nanti sholat tarawih diwajibkan kepada kalian. Maka sholat tarawih hanya dilaksanakan tiga hari. Ditinggalkan oleh Nabi, disebutkan di riwayat Al-Bukhari, Famazalal amru ala dalik. Sampai terus meninggal Nabi. Sampai di zaman Abu Bakar terus dalam keadaan ditinggal. Kecuali di zaman Umar. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Abdurrahman ibnu Abdul Qare. Dia pergi bersama Umar. Di malam Ramadan. Dan melihat di masjid. Bahwa kaum muslimin auzaan mutafarriqin. Dalam keadaan tercerai berai. Yang satu sholat sendiri, yang satu sholat imam dan diikuti dua orang, tiga orang. Di sana lagi mengambil imam, diikuti dua orang, tiga orang. Di sana lagi imam diikuti sepuluh orang. Maka ini tidak baik, kata Umar. Bisa saling memukul dengan ayat yang dibaca. Dan tidak kompak kaum muslimin akhirnya. Maka difatwakan di dalam Sahih Al-Bukhari, azam, aku berazam untuk dijadikan imam yang satu. Maka setelah itu di malam berikutnya dilihat, dijadikan imam yang satu Ubay ibnu Ka'ab dan di riwayat yang lain Tamim Ibnu Aus Ad-Dari menjadi imam. Maka dikatakan setelah itu oleh Umar nikmatul bid'ah hadihi. Makna bid'ah di sini bukan bid'ah maknanya sholat tarawih itu tidak ada sunnahnya bukan. Tetapi yang tadinya dimatikan dihidupkan kembali. Maka itu makna bid'ah perkara yang baru di masjid ini tadinya orang sholat berkelompok sekarang berjamaah dari satu imam. Maka lihat apa yang terjadi di situ. Mulai dari zaman Nabi dan dihidupkan kembali kepada umat. Apakah di zaman Nabi dari hadis-hadis yang kami sebutkan dari Aisyah dan yang lainnya disebutkan Nabi ceramah padanya dikhususkan ceramah di antara dua rokaat, empat rokaat atau setelah tarawih tidak disebutkan bahwa Nabi sholat di malam itu mulai dari sepertiga malam terakhir sampai mendekati fajar dan kemudian di malam yang terakhirnya setengah setengah malam dimulai sampai mendekati waktu sahur. Maka tidak ada ceramah, tidak ada yang lainnya, itu asalnya. Dan begitu pun di saat Umar menghidupkan, apakah ada asar? Di sela-selanya ada ceramah diambil dari para sahabat yang lain ataupun dari Umar itu sendiri sebagai Amirul Mukminin tidak ada. Maka asal dari sholat tarawih seperti itu. Kemudian di zaman now seperti biasa Mengambil agama ini istihsan, mengambil yang terbaik. Maka terjadilah teori. Salat tarawih, banyak orang datang. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita rumuskan, kita datangkan dai-dai kondang. Agar yang datang lebih banyak, dan kencengan berputar-putar di antara mereka pun lebih banyak. Itu yang biasa terjadi. Iya apa tidak? Akhirnya besek, kalau di sini besek tidak kencengan Maka besek itu akan berputar lebih banyak lagi dan lebih banyak uang ke masjid diambil untuk ustadznya mungkin kalau ustadz lokal 100, 150, 200 kita pun <laughs> pernah seperti itu dulu itu pertama datang alhasil seperti itu ataupun dai kondang alhasil lebih dari mungkin sejuta setengah dan sebagainya maka inilah keadaan yang ada bagaimana ini hukumnya. Apalagi dai-dainya tadi pertanyaannya dai-dai yang gado-gado dari berbagai manhaj. Maka telah ditanyakan kepada para ulama dan telah disebutkan oleh Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah di saat ditanyakan perkara ini di Liqa Al-Bab Al-Maftuh nomor fatwa 118 ditanyakan kepada Syekh tentang perkara ini? Dijawab oleh Syekh, Allah di ara Allah taf'al. Pendapatku, jangan melakukan yang demikian. Pertama, anaha laisat min hadis salaf. Yang pertama bukan dari salaf kita. Tadi kan saya sebutkan hadis hadis yang banyak tidak ada di zaman Nabi melaksanakan ceramah dan di zaman Umar pun tidak ada ceramah. Maka tidak ada dari salafnya mendatangkan dai-dai apalagi dai-dai yang Manhajnya bermacam-macam. Kemudian yang kedua, Syekh memandang dari sudut yang lain, ana ba'dhan nas qad yuhibbu an ya'tiya tahajjud wa yansarifu ila baitihi. Wa fi hadha i'aqah wa imlalun lahum wa ikrah ala hadhihi al-mau'idah. Maka dari dari segi yang lain saya mengatakan dengan adanya ceramah-ceramah bisa jadi membuat mereka menjadi benci kepada ceramah-ceramah dan membuat mereka menjadi bosan apalagi sebulan penuh yang menyebabkan mereka nanti pun akan jadi malas untuk sholat tarawih. Iya apa tidak? Bu. Misalnya pertama-pertama, wah bagus, semangat. Akhirnya mulai masuk ke hari yang ke-11. Ceramah juga dulu. Ceramah juga dulu. Apalagi nanti berputar si ustadz ini lagi. Yang mana dia banyak tertawa dan mengambil 45 menit. Padahal dia butuh cepat-cepat. Akhirnya mulai orang berkurang juga dikarenakan adanya ceramah yang setengah jam atau kurang atau lebih yang membuat mereka menjadi bosan. Dan dari sini menyebabkan juga orang jadi tidak datang. Tidak semua orang ingin ceramah. Ada yang ingin, aku hanya ingin melaksanakan sholat. Kata Nabi, man sholama al-imam hatayan sorif kutibalahu Lailah Kamilah. Anak ingin itu. Namun sekarang ada ustadz itu. Apalagi misalnya dia tidak mempunyai salafi tapi tidak mempunyai masjid. Maka daripada dia di rumah dia ingin seperti itu. Didatangkan dai gado-gado lagi. Dan dainya dai yang bukan dai kepada Islam tetapi dia joker. Dia ambil joker, tukang membuat ketawa sehingga tertawa dan terbahak-bahak di majelis. Dan itu terjadi di mana-mana. Maka akhirnya banyak orang-orang terutama yang iltizam. Karena ini pingin sholat. Hatayan sorif bersama Nabi. Namun sholat empat rakaat didatangkan da'i yang dari jalanan yang kita tidak tahu. Hanya sekedar membual dan membual dan membual. Ah, habis waktu. Untuk itu akhirnya banyak orang setelah itu. Anda pindah dari masjid itu kepada masjid yang lain yang tidak ada acara-acara khutbah seperti itu. Maka sebaiknya adalah ditinggalkan. Ini fatwa dari Ibnu Utsaimin dan fatwanya ada dua. Dan begitu pun ditanya Syekh Al-Albani tentang ini. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, juz wala ya juz Hukumnya boleh dan tidak boleh. Lihat apa maknanya di sini. Pertanyaannya adalah, wahai Syekh, bolehkah hal ya juz li imam masjid fi salat tarawih an yalqa baina rakaat? Bolehkah imam masjid memberikan ceramah di antara tarawihnya Dikatakan oleh Syekh yajuz wala yajuz. Boleh dan tidak boleh. Lihat. Maknanya apa? Kata Syekh, "Idza kana tambih wa al-amr wa nahi li amrin aridin fahuwa amrun wajib." Jika dia berbicara tentang hubungan yang berhubungan dengan tagirul mungkar, seperti ada kejadian yang buruk misalnya, di mana hijab tidak di ya tidak memadai akhirnya laki-laki yang di belakang bermain-main dengan yang di belakang sop dengan perempuan dan itu banyak mereka mengangkat-ngangkat hijab dan sebagainya. Maka si imam mengatakan, hei jangan seperti itu. Dan misalnya dia juga membicarakan anak-anak ribut. Jangan ribut, kita lagi membaca Al-Quran. Maka ini ya juz, kata Asyik. Namun, idakana. Ama idakana yatahida niroman ada fahada khilafus sunnah. Namun jika dia seperti di zaman sekarang menjadikan penceramah-penceramah khusus dan membahas kajian-kajian khusus, apalagi seperti zaman sekarang tertawa-tertawa dan manhajnya berbeda, mungkin ini sufi mengajak kepada ajaran sufinya, mungkin ini jihadi mengajak kepada ajaran jihadinya, maka di sini adalah perkara yang khilafus sunnah kata Syekh. Maka dari sini, dari dua fatwa ulama ini, kita mengetahui bagaimana kedudukan tentang permasalahan permasalahan ini. Lalu nyambung kepada pertanyaan yang di poin terakhir, lalu bagaimana di masjid sunnah yang biasa dilaksanakan dari murid-murid yang ada dan pengurus pelajaran Ba'dal Maghrib. Kemudian di malam taraweh ya ingin dilanjutkan pelajaran itu sehingga sholat taraweh dulu. Kemudian setelah sholat taraweh, kemudian diberikan kajian yang kajian seperti biasa. Di pelajaran-pelajaran yang seperti biasa. Maka Alhamdulillah juga telah difatwakan oleh Syekh kita Adil Mansur. Dan Syekh Adil Mansur mengambil juga istimbat dari permasalahan dua imam tadi. Dari pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin dan juga kepada Syekh Al-Albani. Maka kesimpulannya kata Syekh Adil ajwibah asyikhin wadiha filadina yahdatsuna kalimat baina rakaat at-tarawih wa bainal isya wa tarawih istiglalan liwujudin nas za'amu maka jawaban Syekh jelas bahwa Syekh keduanya di sini membicarakan tentang kejadian yang baru di zaman sekarang yang mana mereka memberikan muhabarah dan ceramah-ceramah di antara rakaat-rakaat tarawih ataupun setelah isya langsung dan sebagainya yang tujuannya istiglalan liwujudin nas za'amu mempermasalahkan di sini tentang istiglal. Makna istiglal adalah memberikan fursah kesempatan mumpung orang berkumpul, maka kita berikan ceramah kepada mereka. Maka ini pembahasan dari dua imam tadi tentang permasalahan ini adalah tidak mengikuti sunnah. Kemudian Syekh menambah karena juga di grup grup asatidah bersama Syekh Adil juga memperbincangkan masalah ini. Maka dikatakan oleh Syekh, adapun tentang permasalahan yang dipertanyakan tentunya kepada beliau tentang pelajaran yang terus-menerus wa amma ashabu durus al-muqarrarah athabita sabitah tiwalil am. Adapun untuk pelajaran-pelajaran yang atau setelah Ramadan pun sama setiap tahunnya maka nasihat Syekh idang tadaru insirafin nas ma'at tarawih fa'akhadu durusahum. Maka yang pertama, jika kalian menunggu sampai orang-orang awam yang biasa tidak belajar ikut dengan kalian kemudian pergi dari masjid, istirahat dulu, minum dulu dan sebagainya. Baru setelah itu ikhwah-ikhwah atau santri-santri yang biasa ikut ataupun mungkin mereka pun ingin ikut yang jelas dibiarkan dulu tidak langsung biar tidak berkesan kita pun memberikan ceramah, maka ini dipakai. Atau ba'dal asr, dipindah pelajaran misalnya setelah asr. Ataupun ba'da duhur. Maka yang jelas, fahada la yasmiluhu fatawa al-ulama haula hafidhukumullah. Yang jelas, permasalahan ini berbeda dengan dari dua fatwa imam. Yang mana dua fatwa imam menyengajakan untuk memberikan ceramah-ceramah di waktu di antara sela-sela sholat dengan tujuan tadi kesempatan istiglalan, maknanya kesempatan orang pada datang ke masjid kita kita berikan ceramah-ceramah datangkan dari ustadz-ustadz yang lain itu maknanya maka jika kita melaksanakannya setiap waktu maka lahir dari Syekh Adil tidak apa-apa Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma